Nah, Selanjutnya <clears throat> kita uh, <clears throat> sampai pada pembahasan kemarin as-salafiyatu wat takfiru kemarin itu hanya se, apa se, sebagian saja karena yang hadir kemarin sedikit dua orang jadi sambil muraja kemarin itu kita manfaatkan muraja enam as-salafiyatu wat takfiru as dan pengkafiran ya as dan pengkafiran as-salafiyun ya as orang-orang yang mengikuti generasi terdahulu la yamna'una takfira tidaklah mereka melarang pengkafiran <clears throat> maksudnya apa menyebutkan orang itu kafir ya memfonis orang itu kafir biitlaqin secara menyeluruh wala yukaffiruna Nabi kulli dzambin wala yukaffiruna Nabi kulli dzambin dan tidak mengkafirkan setiap dosa <clears throat> dengan setiap perbuatan dosa walam yaqulu dan tidak pula mereka mengatakan inna takfirul muayyan ghairu mumkinin dan mereka pun tidak mengatakan sesungguhnya pengkafiran yang telah ditentukan ya pengkafiran yang muayyan yang ditentukan atau ditetapkan seperti apa kalau kita bahas apa ilmu, ilmu apa nahwu itu ya isim ditinjau dari takyinnya ya ada apa ma'rifah dan nakiroh nah takyin ini penentuan gitulah muayyan yang ditentukan sesungguhnya pengkafiran <clears throat> pada orang yang telah ditentukan jelas maksudnya seperti si ma'rifah jelas ghairu mungkin tidaklah mung mungkin jadi as salafiyah tidak mengatakan inna takfiral muayyani ghairu mungkinin wala walam yakuluh dan tidak pula mereka mengatakan bitakfiri bil umumi. Mereka pun tidak mengatakan pengkafiran bil umumi secara umum. Duna tahakkuki syurutit takfiri dengan tanpa mewujudkan syarat-syarat pengkafiran. dengan tanpa mewujudkan syarat-syarat pengkafiran wantifai mawani'ihi fi haqqil muayyan dan tidaklah menghilangkan pencegah <clears throat> pencegahnya fi haqqil muayyan pada haknya orang yang ditentukan. Ya, jadi tidak menghilangkan yang mencegah pencegahnya dalam hak orang yang ditentukan. Walam yatawakkofu fi isbati wasfil Islam dan tidaklah mereka uh, berhenti ya <clears throat> fi isbati wasfil Islam dalam penetapan fi isbati dalam penetapan sifat Islam ya sifat ke Islam liman kana dhahir, liman kana dhahiruhu iltizaman Islam pada orang yang dohirnya itu teguh di dalam agama Islam Waman ata bimukaffarin Barang siapa yang dat mendatangkan pengkafiran ya <clears throat> Atabi itu mendatangkan Kalau ata'ila Ya menghadiri Mendatangi Waman ata bimukaffarin barang siapa mendatangkan pengkafiran wala <clears throat> wajtamaat wajtamaat fihi syurutu dan telah terkumpul ya fihi dalamnya asyurutu syarat-syaratnya wantafat dan telah hilang fi haqqihi dalam hak orang tersebut orang muayyan ya pada man itu al mawani'u pencegah-pencegahnya <clears throat> hilang pencegahnya <clears throat> hilang yang menghalanginya maka diam ya layak dikatakan kafir gitu kalau sudah hilang pencegah-pencegahnya jelas kekufurannya seperti Ayatullah Humaini Syiah Rafidah Al-Imamiyah ya jelas fa innahum maka sesungguhnya mereka la yaj bununa la yaj bununa wala yatamayyauna wala yataharrajuna min takfiri Mak fa innahum maka sesungguhnya mereka la yajib la nah tidaklah juben apa juben itu ya takut yang enggak selayaknya juben malu enggak pada tempatnya itu juben <clears throat> ya juben ini penakut penakut kita diperintahkan oleh Allah melalui lewat lewat melalui lisan rasulnya untuk berlindung dari sifat penakut juben gitu pengecut gitu ya iya, pengecut <clears throat> wala dan tidaklah lembek tidaklah bermudah-mudahan gitu loh lembek kayak tasahul yatasahalu bermudah yatasahaluna bermudah-mudahan yatamayyauna ya berlembek-lembek apa terlalu melunak-lunak gitu selalu lunak wala yataharrajuna dan tidak pula <clears throat> apa tidak pula melakukan mereka bersempit-sempit mereka melakukan kesalahan min takfiri dalam pengkafirannya. Mereka tidaklah bersempit-sempit dalam pengkafiran. Tidaklah pengecut, tidak penakut, tidaklah lembek, dan tidak pula istilahnya bersempit sempit dalam melakukan pengkafiran. <clears throat> Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala <clears throat> Inna takfirul amma Inna takfirul amma Sesungguhnya pengkafiran yang umum ya Pengkafiran secara umum Kalwa'idil ammi Seperti ancaman yang umum Yajibul qawlu wajib perkataan tersebut perkataan anca, seperti ancaman secara umum biitlaqihi dengan keumumannya dengan keseluruhannya dengan atau secara menyeluruh wa umumihi dan keumumannya secara umum cara menyeluruh tidak uh, <clears throat> apa tidak apa menuduh seorang yang orang tertentu gitu secara umum ancaman secara umum ya seperti ya ya boleh aja ya pengkafiran secara umum seperti ini gini ini diancam neraka gini ini bentuk kekafiran ya enggak, ya seperti itu secara umum tidak mengapa mengatakan ini kafir, ini perbuatannya orang kafir, ini perbuatannya orang musyrik. <clears throat> Tidak mengapa. Wa amal hukmu adapun wa amma dan adapun al hukmu ah, atas keputusan ya hukum memberikan hukum alal muayyani atas orang yang ditentukan bi annahu kafirun dengan sesungguhnya dia itu kafir au masyhudun lahu binar atau disaksikan dia baginya binar neraka fahadha yaqifu ala dalilil muayyani maka ini kita wajib berhenti di atas dalil tertentu. Maka ini yakifu berhenti atau kita berpijak maka ini berpijak di atas dalil tertentu seperti Fir'aun dan keluarganya di neraka disiksa di alam barzah <clears throat> kan gitu dan nanti pada hari kiamat dimasukkan api neraka kaumnya Nabi Lut nah seperti itu neraka. Korun dan lain sebagainya yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Abu Lahab di neraka, kafir <clears throat> seperti itu tidak mengapa karena ada dalilnya atas kekafiran mereka. <clears throat> fa innal hukma yaqifu ala thubuti syurutihi dan sesu, maka sesunya hukum yaqifu itu berhenti ala ketetapan ala thubuti atas tetapnya syurutihi atas tetapnya syarat-syaratnya wantifai mawani'ihi dan hilanglah pencegah-pencegahnya. Tidak ada yang mencegah seseorang untuk mengkafirkan ya. Maka <clears throat> kita kak fonis orang itu kafir. Orang Nasoro kafir, jelas. Yahudi kafir. Nasoro sesat ada dalilnya Yahudi dimurkai ya ada dalilnya. <clears throat> Falaisa li ahadin maka tidaklah bagi seseorang ayu kafir ahadan un apa mengkafirkan salah seorang pun maka tidaklah bagi salah seorang ayu kafir mengkafirkan menyelamatkan ahad dan salah seorang pun minal muslimin dari orang-orang muslimin wa in akhta'a wa ghalata <coughs> jikalau dan jikalau dia telah melakukan kesalahan wa ghalata dan kesalahan hatta sehingga tuqama hatta tuqama alaihil hujjatu hingga tegak atasnya itu hujjah. Jadi jangan gampang mengkafirkan seorang salat seorang dari kaum muslimin <clears throat> sampai benar-benar tegak hujjah. Dia menolak syariat Islam <clears throat> pamannya tidak bisa kita gampang katakan kafir umpamanya istilah sebagian gitu ya ya laksanakan gitu tidak ya. gampang sampai datangnya hujan kepadanya wa tubayyinu lahul mahajjah wa tubayyinu lahul mahajjah dan telah jelas baginya al mahajjah ya hujjah sama dalil wa man sabata imanuhu biyakinin wa man sabata dan barang siapa telah tetap kokoh imanuhu keyakinannya keimanannya biyakini dengan yakin maksudnya <clears throat> istilahnya apa dia mempunyai keyakinan yang mantap atas kekafiran dia gitu nih maksudnya iman sini adalah yaitu keper, kepercayaannya dia dengan yakin walam yazal dalika anhu bisyakin walam yazal dan tidaklah hilang dalika anhu dengan apa keteguhan dari orang tersebut atas keteguhannya bisyakin dengan keraguan tidak hilang benar-benar yakin bala zulu, bala zulu, illa ba'da iqamatil hujjah bahkan tidak hilang setelah tegaknya hujah wa izalati syubhah dan hilangnya syubhat dan hilangnya syubhat <coughs> nanti kalau sudah memang yakin ya atas ya etikot seseorang itu benar-benar sesat ya sesat dan hujah sudah sampai maka bisa dikatakan kafir akan tetapi <clears throat> nggak sembarang orang tidak setiap orang mengata, mengklaim mereka itu memfonis mereka itu sebagai orang kafir tadi harus berilmu juga orang yang memfonis tersebut dengan dasar ilmu-ilmu hujah-hujah disampaikan <clears throat> seperti yang kemarin itu saya sampaikan apa asyik Muhammad Nasiruddin Al Albani pernah ditanya dalam kasetnya itu tentang Ibnu Arabi Ibnu Arabi itu pelopor ya daripada etikot eh. sufi tasawuf iya. itu sehingga merebak begitu banyak yang bisa kita jumpai di masa kita saat ini betapa banyak orang mengikuti torekoh sufiah Selap, siapa pelopornya yaitu Ibnu Arabi ada dua ada Ibnu Arabi yang ahlu sunnah ya pengarang kitab Al-Awasim wal Qawasim ada yang satu lagi Ibnu Arabi jadi tanpa alif lam itulah yang menyesatkan <coughs> banyak umat mungkin bisa ribuan jutaan dari <coughs> kaum muslimin itu Asy <coughs> Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ditanya tentang itu apakah dia itu mubtadi apa dia itu sesat maka Muhammad Nasruddin Albani tidak berani mengatakan diri sesat. Kenapa? Karena tidak tahu apakah hujah itu telah sampai kepadanya. Loh, orang yang seperti itu yang <clears throat> apa istilah tingkat penyesatannya luar biasa. Banyak orang yang tertipu yang mengikutinya. Syekh eh, Nasiruddin Albani tidak gampang mengvonis kafir. Dasarnya apa? Yaitu man kafaro musliman fakot aso bawa illah fakot kafar barang siapa mengkafirkan muslim ya kalau benar kalau tidak maka dia sendiri kafakot kafar dengan dasar itu maka dia tidak berani mengatakan Ibnu Arabi itu mumtadi man badda'a musliman faqad asaba wa illa faqad ibtada Barang siapa yang membid'akan kaum muslimin maka benar tidak masalah jika tidak <clears throat> maka dia mubtadi ibtada mubtadi jadi hati-hati Artinya enggak sembarang. Iya, bukan berarti pelaku bid'ah itu ahlul bid'ah gitu Karena bisa jadi karena kesalahan apa ketidaktahuannya. Wa qala syaikhu syaikhuna <clears throat> wa qala syaikhuna yaitu syekhnya penulis ini ya Al-Syekh Samir al-Mabahu ya. Syekhuna itu berarti gurunya Muhammadun Amanul Hami Amanul Hami ya. <clears throat> eh? Oh ya Amanul Jami Amanul Jami Rahimahullah Ta'ala Wa ala kulli halin Wa ala kulli halin dan atas setiap keadaan fa inna ahlal ilmi maka sesungguhnya ahlal ilmi yufarriquna bainat takfiril ammi wa takfiri syakhsin muayyanin yufarriquna sesungguhnya ahlal ilmi itu yufarriquna memisahkan bainat takfiril ammi antara pengkafiran secara umum wa takfiri syakhsin muayyan dan pengkafiran terhadap seseorang yang ditentukan wa takfirul ammu adapun dan pengkafiran yang umum yutlaku disebutkan ya yuqalu dikatakan ya maka pengkaf dan pengkafiran yang umum itu di apa ditetapkan yutlaku <clears throat> disebutkan secara umum fayuqalu maka dikatakan kullu manir tagabasyai'an setiap orang yang melakukan dosa sesuatu, sesuatu melakukan sesuatu perbuatan dosa minal mukaffarati dari perbuatan pengkafiran pengkafiran hal-hal yang kafir istilahnya apa perbuatan yang mengarah kepada kekafiran kekafiran ah, minal mukafarat dari kekafiran kekafiran kaingkari sifati seperti mengingkari sifat-sifat Allah masalan fahuwa kafirun maka dia itu kafir yang mengingkari sifat Allah kafir. Allah Maha mendengar. Ada dalam Al-Qur'an. Basir. laisa kamitsli syai'un. Wa ahad. Diingkari maka kafir yang mengingkari itu wa ya'tabiru hadza qa'idatun litakfiri maka diungkapkan baru maka eh, dan diungkapkan hadza ini qaidatun adalah satu kaidah litakfir dalam pengkafiran. Pelaku dosa yang melakukan sesuatu dosa dari dosa-dosa kekafiran seperti ingkar terhadap sifat-sifat Allah umpamanya maka dia itu kafir maka gini seperti ini diungkapkan kaidah pengkafiran amma takfirul muayyani adapun takfir yang orang yang tertentu fayakhtalifu maka berlainan bikhtilafi ahwalil bikhtilafi ahwalil ashkhasi berlainan ya maka berlainan dengan lainnya keadaan al ashkhasi <clears throat> orang-orangnya apa seseorang apa per, per individu individunya saksin itu seseorang jadi per orang-orangnya wa ma yaqumu binufusihim maka tidaklah tegak binufusihim pada diri-diri mereka mimma dari apa-apa yustadallu yang dijadikan dalil alai atasnya bil ini <clears throat> dengan Koroin yaitu yang apa yang ada kaitan-kaitannya wasiyaki dan yang mengiringi mengiring yang mengiringinya berlainan ya talif wayah talif maka berlainan bi fi ahwalil ashosi <clears throat> dengan lainnya keadaan individu dan tidak akan tegak pada jiwa-jiwa setiap dari individu itu dari mereka mimma dari apa-apa yustadal yang telah dijadikan dalil atasnya fil ini dengan yang apa yang ada kaitan-kaitannya dan yang mengikuti meng, apa yang bisa mengiringi mengiringinya falaisa kullu mukhtiin maka tidaklah setiap orang yang salah wala mubtadi'in wala dhallin kafiron inda ahli sunnah maka tidaklah setiap orang yang salah dan tidak pula orang yang berbuat bid'ah dan tidak pula orang yang dol sesat adalah kafir indah ahli sunnati sisi ahli sunnah waqala syekhuna Rabi'un al-Madkhali eh, Syekhnya Samir al-Mabhuh oh, Syekh rabi'un ya Syekh Robi Syekh Robi Al-Madkhali Hafidhullah wa ma yajri fis sahati al yauma maka apa yang berjalan yang meng, yajri itu mengalir ya, yang berjalan fisahati di dalam medan dalam lapangan halaman al-yauma pada hari ini yang berjalan di medan ya tempat apa lingkungan al-yauma pada hari ini minat takfir <clears throat> dari ben, apa pengkafiran bentuk pengkafiran pada seseorang li ab'adin nas minal kufri <clears throat> untuk jauh paling jauhnya manusia dari perbuatan kekafiran. Berarti mengkafirkan seseorang yang sebenarnya orang itu tidak layak untuk dikafirkan. Falaisa man sya'uhu al ainayata bisalamatil mu'taqadi. Falaisa maka tidaklah sumbernya itu al ainayah. tidaklah sumbernya atau apa ya mans alman sya'uhu falaisa alman sya'uhu tubuhnya atau maka tidaklah adanya itu al inayata menolong ya menjadikan apa al ya bantuan pertolongan bisalah matil mu'taqadi dengan selamanya keyakinan li'anna karena sesungguhnya min samaril inayah karena sesungguhnya dari sa, samaril inayah apa simar ya li'anna min simaril inayah karena sesungguhnya dari buah-buah pertolongan al inayah pertolongan itu bisa lamatil mu'taqadi dengan selamatnya keyakinan. Buah dari pertolongan-pertolongan itu, pertolongan itu dengan selamatnya keyakinan. Allah yukafiro agar tidak mengkafirkan Allah yukafiro agar tidak mengkafirkan ahadun salah seorang pun min ahlil qiblati dari ahli kiblah ya orang-orang muslim yang berkiblah di mana ahli kiblah di Ka'bah ya illa ba'da ba'dar tiga bihi amron mukafiron kecuali sesudah melakukan perbuatan dosa ya irtika bi perbuatan dosanya ya merupakan amron perkara mukafiron yang mengkafirkan wa ba'da iqamil hujjah dan sesudah tegaknya hujjah alaihi atasnya walakinna walakinna dan akan tetapi man syaa man syaa takfiri ya sumber <clears throat> ini at-takfiri pengkafiran fi hadzal zaman di dalam ini az-zamani zaman huwal ghulu yaitu melampaui batas fisya fisya dalam politik Fisiyasati dalam politik Wal i'radi An manhajillahi Dan berpaling dari manhajnya Allah fid da'wati dalam dakwah Ilat tauhidi kepada tauhid wa muharabati syirki wal bid'ah dan memerangi syirik dan kebid'ahan. berkata Syekhuna Robi al ini <clears throat> apa yang berjalan dia di di lapangan itu pada hari ini dalam pengkafiran itu ya laab adun apa sungguh sangat jauh ya manusia dari kekafiran liab adin Si anil kufri karena jauhnya manusia sangat jauhnya manusia dari kekafiran. Tidak sepatutnya dikafirkan, dikafirkan. Sumbernya mas man walai zaman syauhu dan tidaklah eh, apa sumbernya itu untuk menetapkan kekafiran itu memfonis seseorang kafir itu akan membantu dengan selamanya akidah. Tujuannya kan memang untuk menyelamatkan akidah ini kafir-kafir. Tujuannya apa? <coughs> Istilahnya wal wal barok itu. Gitu. Supaya kita waspada agar akidah kita selamat, etikot kita selamat itu tujuannya. Karena apa buah dari penjagaan itu adalah selamanya akidah. Jadi jangan mudah seseorang mengkafirkan seseorang sampai benar-benar tegak hujah atasnya. <clears throat> Tidak tujuannya pengkafiran itu disebabkan hulu terlalu ber, apa hulu dalam siasa politik tujuan politik dan tujuannya dan juga berpaling dari manhatnya Allah dalam dakwah kepada tauhid dan memerangi syirik dan kebitan. Jadi intinya tidak gampang-gampang mengkafirkan sampai tegak hujah pada mereka seperti itu. Padahal orang-orang sufi ya itu mereka apa istilahnya banyak terjerumus dalam kesirikan kebitaan luar biasa. Mereka ya pelaku-pelakunya dalam kesehariannya ya kalau dikatakan syirik ya syirik luar biasa.